mereka berkata, apa yang difirmankan Rob kalian? Mereka mengatakan Al-Haq. Yang Allah firmankan Al-Haq. wa huwal aliyul kabir dan Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Dijelaskan fadilatul syekh Al-Allamah Salih Al-Fauzan hafizahullah قال الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير bab ini yang dijadikan sebagai judul bab adalah ayat pada surat Saba ayat ke-23. Maksudnya adalah bayan tafsir hadhil ayah, penjelasan tentang tafsir ayat ini. Serta yang semakna dengan ayat ini dari hadis-hadis yang sahih karena Al-Quranul Azim itu ditafsirkan dengan Al-Quran. Sebuah ayat ditafsirkan oleh ayat yang lain. Demikianlah ayat-ayat Al-Quran. Satu menafsirkan ayat-ayat yang lainnya. Ada yang sifatnya umum, ada yang merinci, dan apabila tidak didapati tafsirnya di dalam Al-Quran, tafsir sebuah ayat, ayat yang lain ternyata tidak menafsirkan, maka ia ditafsirkan dengan sunnah, dengan hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini tafsirannya datang di dalam sunnah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqauluhu ta'ala maka firman Allah hatta idza fuzzi'a an qulubihim hingga apabila dihilangkan rasa takut dari hati mereka yang dimaksud dengan mereka di sini adalah para malaikat para malaikat ketika mereka mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendengarkan firman Allah, maka mereka ditimpa rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalamullah itu agung. Karenanya langit bergetar. Yang kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, niscaya akan menjadikan gunung tersebut tunduk dan terpecah belah. Ia akan tunduk dan terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalam Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Tabaraka wa taala memiliki kewibawaan dan keagungan serta kemuliaan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan satu wahyu, maka langit bergetar dengan getaran yang amat keras Ya bergoncang dengan goncangan yang keras. Padahal ia adalah benda padat, benda mati. Demikian pula barakallahu fikum para malaikat-malaikat Allah. Tatkala mereka mendengarkan firman Allah, mereka pingsan dan tersungkur bersujud kepada Allah Jalla fi'ulah sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pemuliaan terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala dan mereka takut kepada murka dan kemarahan Allah tetapi subhanallah sungguh sangat ironis dan sangat disayangkan kalamullah Firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala berada di hadapan kita. Sering dibacakan kepada kita, diperdengarkan kepada kita. Namun kita sama sekali tidak tergerak. Kita sama sekali tidak tergugah di saat membacanya atau dibacakan kepada kita, diperdengarkan kepada kita, dinasehatkan kepada kita. Tentunya tiada lain. Semua itu karena hati kita yang oh. teramat keras. Hati kita yang semakin membatu. La haula wala quwata illa billah. Hati yang berpenyakit bahkan terkadang sebagian hatinya telah mati. Karena so, kal, karena kalau sekiranya hati itu hidup, niscaya ia akan memiliki rasa takut, penghormatan, pengagungan, pemuliaan kepada kalamullah. Yang Allah Azza wa Jalla katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya kami menurunkan Al-Quran ini terhadap sebuah gunung, niscaya engkau akan melihatnya tunduk dan terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fal jabalu alyanu min qulubi bani adamah Wahada minal ajaibi. Ternyata sebuah gunung lebih lunak dibandingkan hati-hati Bani Adam. Ini termasuk sesuatu yang mengherankan. Tetapi pertanyaannya, barakallahu fikum, apa sebab yang menjadikan hati kita demikian kondisi dan keadaannya? Jawabannya, innaha dzunub wal ma'asi wal ghaflatu an dzikrillah wa aklul haram wal istighal bil qil wal qal wal dhahik wal mizah tiada lain kecuali karena dosa-dosa maksiatan lalai dari zikir kepada Allah, memakan yang haram, sibuk dengan katanya dan katanya, tertawa terbahak-bahak, bercanda. Ini semua perkara-perkara ini akan bisa menyebabkan kerasnya hati. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Kata Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala faljabalu jabalu alyanu min qulubi bani Adam wa hadza min ajaib. Ternyata sebuah gunung lebih lunak dibandingkan hati bani Adam. Ini termasuk perkara yang sungguh mengherankan. Pertanyaannya, apa sebab yang menjadikan hati kita demikian keadaannya Jawabannya innahadzunubu wal ma'asi wal ghaflatu an dzikrillah wa aklul haram wal istighal bil qil wal qal wal dhahik wal mizah tiada lain kecuali karena dosa karena dosa dan kemaksiatan kelalaian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala memakan yang haram, sibuk dengan katanya dan katanya, tertawa, bercanda, bersenda gurau. Ini semua perkara ini barakallahu fikum bisa mengeraskan hati. Bisa menjadikan hati kita mengeras sehingga tatkala hati tersebut mendengarkan kalamullah maka ia tidak terpengaruh sama sekali tidak membekas pada jiwanya la haula wala quwata illa billah. Padahal langit dengan begitu besarnya bergoncang karena kalamullah. Ketika mendengarkan kalamullah, para malaikat tersungkur bersujud pingsan ketika mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para malaikat akan saling bertanya ketika rasa takut telah hilang dari hati mereka. Mada qala rabbukum? Apa yang tadi difirmankan Rabb kalian? Mereka bertanya kepada Jibril alaihi salam. Kepercayaan membawa untuk membawa wahyu. Maka Jibril mengatakan qala al-haq. Allah mengatakan al-haq dan apabila mereka mendengarkan jawaban Jibril alaihi salam mereka pun mengatakan al-haq wa huwal aliyul kabir maka di sini barakallahu fikum terdapat sebuah faedah yang amat penting bahwa di dalamnya terdapat penjelasan dan keterangan tentang keagungan kalamullah subhanahu wa ta'ala dan bahwasanya para malaikat demikian pula langit serta makhluk-makhluk yang ada di atas mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi a'azzakumullah. Kemudian kita baca hadis yang ke-28 di mana hadis yang ke-28 ini topik pembahasannya terkait dengan penjelasan kebohongan dan kedustaan para dukun. Kata Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala haddatsani rajulun من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا قالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم فقال إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون, يلون حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو الحق walakinnahum yakrifuna wa yaziduna rawahu muslimun wa tirmidhiyu wa nasaiyu yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata telah menceritakan kepadaku seorang lelaki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar Kata Ibnu Abbas telah menceritakan kepadaku salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar bahwasanya mereka pernah bermajlis pada suatu malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala atau lalu di waktu itu ada bintang yang dilemparkan dan bersinar. Ada bintang jatuh dan bersinar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apa yang kalian katakan ketika dilemparkan bintang seperti ini?" Mereka berkata, "Yang kami katakan dahulu adalah bahwa telah lahir pada malam tersebut orang yang besar, orang yang mulia, atau telah mati orang yang mulia." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya ia tidaklah dilempar, tidaklah bintang itu jatuh karena kematian seseorang ataupun karena lahirnya seseorang. Tetapi Rabb kita Allah Azza wa Jalla ketika menetapkan suatu perkara, maka para malaikat pemikul arus bertasbih hingga bertasbih pula penduduk langit yang setelahnya. Sampai tasbih itu atau hingga tasbih itu sampai kepada penduduk langit dunia. Maka berkatalah para malaikat yang berada di sekitar para pemikul arsh atau yang di para malaikat yang berada pada langit setelah para malaikat pemikul arus berada di sana, mereka berkata, apa yang difirmankan Rob kalian? Maka mereka pun mengabarkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan. Lalu penduduk langit saling meminta kabar, meminta berita satu kepada yang lainnya. Hingga berita itu pun sampai ke langit dunia. Lalu jin mencuri dengar berita tersebut. Lalu para jin itu melemparkan berita itu menyampaikannya kepada wali-walinya dari kalangan para dukun. Apa yang mereka bawa sesuai dengan aslinya maka itulah yang benar. Tetapi mereka para dukun itu berdusta dan menambah-nambah. Diriwayatkan Al-Imam Muslim dan At-Tirmidzi serta An-Nasa'i rahimahumullah. Dijelaskan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Ucapan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa telah menceritakan kepadaku seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi. Di sini tidak disebutkan siapa nama sahabatnya sifatnya mubham. Kalau mau lagi lebih dipertegas mungkin dibilang sahabatnya majhul, tidak dikenal. Namun yang demikian ini di kalangan para muhadithin dikatakan tidak perlu untuk dibahas. Kenapa? Karena sahabat itu semuanya adalah orang-orang yang adil. Tidak perlu diteliti, dipertanyakan apakah dia orang adil ataukah bukan, jujur ataukah tidak. Nanti beritanya bagaimana seorang siqah ataukah tidak. La, tidak perlu dibahas lagi karena para sahabat semuanya adalah orang-orang yang adil, jujur dan terpercaya. Sehingga al-jahalah tidak diketahuinya nama rawi dari kalangan sahabat itu tidak memudaratkan tapi yang majhul apabila selain sahabat ini yang perlu dibahas dan diteliti lebih jauh. Tetapi kalangan sahabat tidak perlu dibahas, tidak perlu diper, diperbincangkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan mereka sebagai orang-orang yang adil. Allah memuji dan menyanjung mereka Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji, menyanjung dan mentazkiyah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat rumiya Najmin dilempar sebuah bintang. Ya ini maksudnya bintang yang dengan bintang itu para syaitan dilempar yang mereka berupaya untuk mencuri dengar berita langit yang beredar di kalangan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Mulk ayat yang kelima, "Walaqad zayyana as dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan sungguh telah kami hiasi langit dunia dengan masabih dengan bintang-bintang dan kami jadikan ia sebagai pelempar bagi syaitan-syaitan. Demikian pula Allah Azza wa Jalla katakan dalam surah As-Saffat ayat ke-6 sampai 10. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia dengan hiasan berupa bintang-bintang. Dan sebagai penjaga dari setiap syaitan yang sangat durhaka, mereka mendengar mendengar mendengarkan mendengar dengarkan naam berita di kalangan para malaikat kemudian dilemparkan dan mereka dilempari dari semua sisi dari semua arah untuk mengusir mereka dan bagi mereka azab yang kekal kecuali yang mencuri-curi pembicaraan maka ia pun dikejar oleh bintang yang cemerlang, yang bersinar terang. Dan dilemparkannya barakallahu fikum bintang-bintang tersebut dari langit sebabnya ini sebagai pelempar bagi syaitan. Bintang-bintang itu berfungsi sebagai pelempar bagi bagi syaitan. Fabarakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma kuntum taquluna idza rumiya bimithli hadza?" Apa yang dahulu kalian katakan ketika dilemparkan bintang semisal ini? Karena memang pelemparan bintang itu berulang-ulang. Dan di masa jahiliyah itu lebih banyak lagi. Lah mereka di masa jahiliyah mereka meyakini sebuah akidah yang buruk, akidah yang jelek, akidah yang menyimpang, ya tentunya karena masa jahiliyah. Mereka mengatakan bahwasannya apabila dilemparkan sebuah bintang, naam, jatuhnya sebuah bintang, meteor, bahwa akan mati orang yang besar, orang yang mulia, atau akan lahir orang yang mulia. Demikianlah sangkaan mereka dan kedustaan mereka. Ini keyakinan mereka ketika terlihat bintang jatuh. Sama juga ketika matahari dan bulan mengalami gerhana. Mereka juga berkeyakinan seperti itu akan lahir orang yang besar, orang yang mulia, atau akan mati atau sedang mati orang yang besar dan mulia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kedustaan dari keyakinan tersebut dan bahwasanya ia adalah keyakinan yang tidak benar. Dan bahwasanya bintang-bintang itu muncul bukanlah karena kelahiran dan kematian seseorang, tetapi karena perkara yang lebih besar dan lebih agung daripada itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna lam turma limauti ahadin walali hayatihi. bukan karena kematian atau lahirnya seseorang. Maka di sini Terdapat sebuah pelajaran penting, terdapat sebuah pelajaran berharga. Naam agar memberi pendidikan, pelajaran dan ta'lim kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengetahui ilmu. Disampaikan ilmu kepadanya. Kemudian Nabi saw. katakan, "Walakinna rabbana idza qada amran Sabbahat hamalatul arshi. Akan tetapi Rabb kita ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah urusan maka para malaikat pemikul arsh pun bertasbih. Ketika Allah menetapkan satu perkara yang akan terjadi, Allah menakdirkan satu perkara yang akan terjadi di alam ini, maka para malaikat yang mereka memikul arus segera bertasbih. Dan di sini juga terdapat faidah bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini maka semuanya terjadi dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin ada sesuatu yang terjadi di alam ini yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan tidak Allah takdirkan. Maka di sini terdapat penetapan adanya al-qadar. Isbat al-qadar. Penetapan tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Syekh qauluhu hatta yusabbiha ahlus sama'i alladhina yalunahum. Hingga bertasbihlah penduduk langit yang berikutnya, penduduk langit yang setelahnya, yang di bawahnya. Para malaikat ketika mereka mendengarkan kalamullah maka mereka bertasbih. Mereka membersihkan dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari setiap aib dan kekurangan. Dan mereka sibuk dengan berzikir. Mereka sibuk dengan zikir. Wa qawluhu, kemudian ucapan Rasulullah hatta yablughat tasbihu ahlas sama'id dunya hingga tasbih pun sampai kepada penduduk langit dunia. Di sini terdapat penjelasan bahwasanya langit-langit itu dimakmurkan oleh para malaikat. Dan bahwasanya masing-masing tingkatan langit ada malaikat khusus yang menempatinya. Langit ini ada malaikat ini, langit ini ada malaikat itu, ada penduduknya masing-masing. Dan langit itu ada tujuh lapis. Dan para malaikat mereka memakmurkan langit dengan ibadah, dengan tasbih, dengan tahlil. Yang di antara mereka ada malaikat hamalatul arsh. Para malaikat pemikul arsh. Ucapan Rasulullah fayaqulu ladzina yaluna hamalatil arsh yaluna hamalatil arsh madza qala rabbukum lalu berkatalah malaikat yang berada di sekitar malaikat pemikul arus. apa yang difirmankan Rabb kalian di sini kata Syekh Al-Fauzan terdapat penetapan tentang adanya yang dinamakan malaikat pemikul arus dan jumlah mereka ada empat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui besarnya kecuali Allah Jalla wa'ala. Yang kemudian di saat hari kiamat nanti, jumlah mereka akan dilipat gandakan menjadi delapan karena kengerian yang ada di hari kiamat.